بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوح والمنوح والرزوح والصلاح الجسد والروح توبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وصد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Zakat sahmun. Wasaumu sahmun, puasa juga sahmun tuh. Ramadan ya. Wahidil baiti sahmun, pergi haji. Sahmun bagi yang mampu. Wal amru bil ma'ruf sahmun. Merintahkan berbuat ma'ruf itu bagian itu Islam juga yang sananiyah tadi, yang delapan bagian. Wa nahyu 'anil munkar sahmu. Wal jihad fi sabilillah sahmu. Wa qad khaba man la sahmalahu. Maka tidak ada, maka rugi, sungguh rugi orang yang enggak punya bagian. Nggak ada bagian syahadatnya, nggak ada bagian salat, zakat, puasa. Ya. والأصبحان لا تزال لا إله إلا الله تنفع تنفع من قالها وترد عنهم عنهم العذاب والنعمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير Al-Asbahani mengatakan dalam hadis yang riwayatnya. Senantiasa la ilaha illallah itu bermanfaat terhadap orang yang mengucapkan kalimat itu. Orang kalau mengucapkan la ilaha pasti manfaat. Ya, la ilaha illallah pasti. Ya, memberi manfaat itu kalimat la ilaha wa taruddu anhumul azab ni'mah akan menolak itu kalimat tadi ya daripada mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa yang ditolak azab siksaan wa niqmah dan bencana malam yastahku bihaqiha selama mereka tidak menganggap remeh haknya haknya la ilaha illallah hak kalimat la ilaha Lalu mereka ber, bertanya, Ya Rasulullah, wamal istighfaru bihajjah. Ya Rasulullah, apa sih yang disebut meremehkan kalimat la ilaha illallah? Lalu Nabi menjawab, "Yazharul 'amalu bi ma'asillah fala yunkiru wa la Amal nyata, zahir amal-amalan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak ingkari dan dia tidak rubah. Mulutnya rajin mengucapkan la ilaha illallah, tapi ngelihat kemungkaran diam aja. Maka itu nggak berbekas. La ilaha illallahnya nggak berbekas, tidak memberi manfaat. Kenapa? Karena ada kemungkaran, dia diam. nggak mencegah. Nah, kemarin tuh, ya bisa mencegah dengan tangan, dengan lisan atau dengan Ah, dengan mimik wajah yang benci dan terakhir dengan hati yang benci terhadap kemaksiatan itu. Wa huwa aidan ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum fala yastajib lakum fala yaghfiru lakum. Eh manusia, dia juga nih yang riwayatin asbahannya. Kata Nabi, wahai manusia, perintahkanlah berbuat ma'ruf dan cegahlah berbuat munkar. Sebelum kamu berdoa kepada Allah, maka tidak dijawab doa dia. Orang kalau doa tetapi tidak amar makruh nahi munkar, doanya ditolak. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar wajib ya. Walaupun masuknya fardu kifayah. Masuk fardu kifayah andai kata sudah ada yang melaksanakan itu dan kita tahu sudah ada yang bertindak, kita gugur. Tapi kalau kita nggak tahu ada yang bertindak, belum gugur. Fardu kifayah belum gugur. Ya. Ada orang maksiat depan kita tahu cuma kita doang. Yang wajib kita udah. Orang lain kagak. Paham enggak? Itu maksiat di depan kita. Yang wajib siapa? Ini ya kita. Kecuali bertiga. Lihat. Mana yang lebih mampu? Orang pertama mampu dengan tangan, orang kedua mampunya dengan lisan, orang ketiga mampunya dengan hati. Maka yang di, yang yang utama itu yang pertama dengan tangan dulu. Yang lisan diam dulu nyingkir. Jadi dia yang main bukan yang kedua. Ya. Yang punya kemampuan dengan tangan, yang dengan tangan maju duluan. Jadi fardu kifayah ada urutannya. Ya, ya kekuasaan dulu, lisan. Kalau kalau yang melihat itu bermacam-macam kemampuannya. Tapi kalau yang lihat kita sendiri, mana yang kita yakinin kita punya kekuatan di situ? Ya, kalau kita punya kemampuan buat dengan kekuasaan, ya dengan kekuasaan. Kalau kagak, ntar kita labrak dia, kita jadi bahaya. Misalnya, bahaya dalam arti kata badan kita jadi binasa, harta kita jadi hancur, rumah kita dibakar kan bisa aja. Nah itu dengan lisan. Dengan lisan keras takut, sama aja dong. Cara halus, cara halus Kan bisa cara halus. Ya. Orang lagi uh, buka aurat. Ya. Orang lagi kan banyak buka aurat. Kayak celana pendek gitu. Ya. Nggak perlu kita gampar. Yang begitu jangan lupa keplok. Jangan. Ya. Itu mah nyakitin dengan lisan aja. Yang begitu cukup dengan lisan. Nggak perlu dengan tangan dengan lisan. Kalau kita kasar jadi nyakitin dia juga. Ah, lu gak punya otak lu, lu kan full bangke lu masa buka aurat sih. Lu mentang-mentang amar makhluk main mungkar bahasanya jelek banget. Semau semau gue, jangan halus juga bahasanya. Ya. Tutuplah aurat kamu, semoga Allah menutupi aib kamu gitu. Eh kalau kita tutup aurat, Allah tutupin aib kita. Kan halus tuh bahasa. Eh? Ustur, ustur auratak, satarallahu lak. Tutup auratmu, semoga Allah tutupin aib kamu. Gitu. Kan halus bahasa. No. Eh, itu aurat lu begok lu eh. Gak ngaji dulu. Ah, dasar bahlul. Ah. Akhirnya bukannya dapat pahala, dapat dosa. Jangan berbuat kewajiban yang datang bukannya pahala dosa yang datang. Makin-makin. ya. Jadi ilmu perlu ilmu. Karena beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu melaksanakan kewajiban beda kan dalam segala hal. Ya. Sholatnya beda, puasanya beda, baca Qurannya beda, berjalannya beda, makannya beda, berpakaiannya beda, kawinnya beda juga, bermuamalah beda, semua beda. Sampai-sampai amar makruh nahi munkar ini berbeda sama orang yang tidak paham tapi pengen jalanin juga <laughs> itu mau dapat pahala akhirnya bukan dapat pahala dapat bahala bahala Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Sebelum kamu mohon ampun kepada Allah, Allah enggak ampuni. Itu ampun, istighfar, tapi depan mati. Ada kemaksiatan, diam saja, enggak boleh. Ya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Itu. Tetap dengan bahasa yang halus. Terutama kalau kita secara umum jangan sebut nama kalau lagi sedang hujat tuh eh, lagi sedang cecer apa itu masalah jangan sebut nama ini himbau atau ceramah kadang-kadang melihat ada yang digedekit iya dihajar akhirnya ribut eh, ada mau balik berantem <laughs> gara-gara yang satu ngomongin dia dia naik lagi ngomong lagi berantem Jadi tetap bil hikmah wal mau'izati syariat lebih penting ya hmm. lebih penting ditegakkan tetapi kalau kita menegakkan itu syariat ada sesuatu yang berharga ditinggalin mendingan kita tidak ya menjalankan itu apa faedahnya itu? Dabhul mafasid muqaddamun min, min jalbil masalih. Dabhul mafasid. Cegah uh, kerusakan lebih baik didahulukan daripada menjalankan kebaikan. Itu dia tadi jalan kebaikan tapi akhirnya jadi mafasid. Seperti dia amar ma'ruf tapi caranya kasar dalam hal ini. Tapi kalau memang sesuatu itu yang sifatnya harus dengan kekerasan, dengan mulut begini-begini masih dilanggar juga cara-cara apa namanya hmm, ngikutin prosedur juga nggak jalan oh itu boleh itu ya, boleh Rasulullah pernah melakukan hal itu kirim surat ini ini nggak juga Gitu. kayak orang berantas apa itu e, narkoba berantas perek yang pelacur-pelacur tuh di jalanan kan nggak mempan tuh dinasihatin begitu lah <laughs> ya ditangkap polisi disobok polisi hmm. ke PP lepas lagi <laughs> nah, itu oh itu boleh tuh yang begitu kejar-kejar deh ya. kasih minum air ratib kasih minum air ratib bobo air ratib kasih minum kali kena air ratib jadi sadar <laughs> Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yatba'u rizqan Amar ma'ruf nahi munkar tidak nolak rezeki. Baru oh ah, anu nggak enak antar dia nggak ngasih gue duit lagi. Jangan takut begitu. Misalnya nempel, nempel pejabat, nempelnya sultan. Biasa ya ngirimin amplop, ngirimin ini. Eh, sultannya zalim, takut. kok bungkem mulutnya. Rezeki bukan dari dia. Kalau memang zalim katakan ulil hakka walau kana murah jangan lantaran lantaran takut rezeki kita diam daripada amar ma'ruf nahi munkar. Itu amar ma'ruf nahi munkar tidak cegah rezeki. Ntar dia nggak ngasih dari yang lain. Ah. Wala yukribu ajalan, enggak deketin ajal. Wow, jangan berani banget jadi orang ntar mati duluan loh. Amar ma'ruf nahi munkar. Habis rezeki umurnya pendek ya jangan-jangan ya. Karena belum tentu. Iya. Kan dia berani itu, Dia amar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Musuhnya banyak yang yang benci dia kan orang-orang yang nggak benar. Ya, belum yang dari luar negeri. Jadi sasaran. Apa dia jadi dekat aja nih? Gara-gara amar nggak belum tentu. Ini ya, Nabi yang jamin. Jadi amar menegakkan amar ma'ruf dan mencegah orang daripada berbuat mungkar itu tidak menjadikan sebab rezeki terhalang, ya? kemudian ajal jadi dekat. Itu ya. Wal ahbaru minal yahudi wal ruhban minan nasara. Lama tarakul amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim. Summa umu bil bala dan kabar daripada Yahudi dan pendeta Nasara ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar Allah laknat mereka atas lisan para nabi mereka kemudian umum bala itu turun umum ya. karena sudah nggak ada yang tegakkan itu kan wajib kifayah maka balaknya turun ya alhamdulillah kita ditolong oleh sekelompok-sekelompok ya, ulama, habaib yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita cuma bisa lisan dengan lisan tetangga kita yang buka aurat kita kasih nasihat. Ya. Ada bermaksiat kita cegah ya, dengan cara yang baik. Kalau dia langsung keras bertempur yang preman namanya macam-macam. Tak sanggup kita. Gitu. Wa Abu Dawud rawi afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu ya. Dan Abu Dawud Turmuzi sepaling Abdul jihad ya yaitu kalimat yang benar di sisi di hadapan penguasa yang zalim. Itu sepaling Abdul jihad. Kalau kita angkat senjata bertempur sama orang kafir, oh mereka pandang udah gak ada yang kita takutin nih. Lihat kita mau bunuh dia. Kita mati juga dapat kemuliaan. Tapi kalau ngomong depan sultan, ya, Umar yang terpengaruh, berat. Berani nggak kita? Takut kita ditangkap. Atau kalau dia nempel jadi di jadi nggak di ya. Maka itu sepaling Abdul Jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di sisi di sisi di sisi sultan yang zalim. Bukannya di luar, indah itu maknanya iya. dekat. Bukannya nyak-nyak di jalanan, bukannya nyak bukan. Langsung. Ya, kalau ada kesempatan ketemu, langsung. Maaf, ngomong gitu. Ya. Tapi kalau di luar jatuhnya riba. Jatuhnya apa itu? Ya riba. Kalau di depan langsung ke depan, bang bang bang gitu. Terima bagus kan? Umumnya, umumnya kalau yang zalim nggak terima, Kalau yang zalim, tapi kalau yang setengah-setengah zalim barangkali dapat taufik. Apalagi yang dia nggak tahu bahwa ini salah, mudah-mudahan jadi benar. Waradin inna rajula yang yata'allagu rajul yawmal qiyamah wa huwa la yaribu. فيقول له ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة ويقول كنت تراني على على الخطأ والمنكر ولا تنهاني dan Radin meriwayatkan hadis sesungguhnya seseorang bergelantungan dengan seseorang di hari kiamat. Gelantungan aja. Ya. Yang digelantungan nanya lo, apa apaan sih? Kenapa sih lo? Gue juga nggak Gue gak kenal melu kok begini-gini banget. Ah. Bingung. Dia itu. Dia mengatakan wahwa ya alimu dia kena. Bayakulah maka orang yang digelendotin itu. Yang digelantungin nanya. Malaka ilaiya Apa sih keadaan kamu terhadapku? Wa ma baini wa bainaka ma'rifatun. Antara aku dan kamu kan gak kenal. Kok itu kayak orang akrab banget, gledong Itu. Di hari kiamat. Apa jawab yang bergelantungan tadi? Kunta tarani alal khata wal munkar. Ente pernah lihat aku berbuat salah dan berbuat kumungkaran. Wala tanhani. Tapi kamu tidak cegah aku. Gara-gara itu dia minta digelendotin kita. Ya. Maaf ya Pak Jaris ya. Maaf. Mendingan gak ngeliat juga. Ame kita budek. Hah? Udah gak ngeliat, budek. Enak deh nih. Gak tau apa-apa. Wah. Ya. Ini mata kita ngeliat kemungkaran. Kuping kita denger, Jatuh wajib. Kecuali yang dengar seratus mana yang beranian gitu aja <laughs> deh. Lu aja, lu, lu, lu, lu, sweet, sweet, sweet. Tapi umumnya yang paling abdal yang berani yang maju untuk amal ma'ruf Sedangkan yang kurang abdol apalagi yang imannya itu pura-pura apa itu mulus. Mulus tuh, mulus. Anda ada urusan, ada urusan. Ada apa namanya? Satu rumah dijadikan sarang maksiat. Ya. Yeah di situ kumpul kebo, di situ narkoba, macam-macam kemaksiatan. Tahu nih, ini orang kampung diem aja. Akhirnya yang berani kumpulin nih, ayo. Itu biasa itu yang karena nggak enak, karena takut, karena pernah dikasih ini, itu alasannya macam-macam. Ani mau kondangan dulu, ane mau ini, nggak berani. Ya. Mestinya itu bersatu untuk menghilangkan kemungkaran itu. Paling enggak Pak RT-nya, Pak RW-nya kita gitu ya, rendeng buat ya. Kalau diam maka turun balak jangan salahin Allah. Karena kitanya terhadap kemungkaran berdiam diri sampai tangkis wa syaihan yuja'u birrajul yaumal qiyamah wa yulqa finnar fadan daliku aqdabu wa yaduru biha finnar kama yaduru al-himaru biraha'u wa yajtami'u ahlun nar alayhi fa yaquluna ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf وتنهانا عن المنكر فيقول قد كنت آمركم بالمعروف ولا ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه dan wahai muslim meriwayatkan hadis didatangkan seseorang di hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka maka terburai ususnya terburai ususnya wayaduru biha maka dia muter-muter binar di neraka khususnya berapa orang ya, muter-muter ya duru himar birahau sebagaimana keledai muter di penggilingan orang dulu kalau mau giling padi apa gandum itu himar diikat pakai kayu begitu jadi himar yang muter eh, penggilingan jadi pakai tenaga himar keledai Nah kalau dia itu muter, nggak nggak situ-situ aja tuh. Pak. Nah ini dia. Ususnya termurai dimuter-muter merokok. Sehingga orang ahli neraka pada ketakutan. Kalau dalam eh, kitab risalah Tuhan Mu'awana, ahli neraka ketakutan. Saking seremnya ngelihat orang ini, oh protobu Orang lagi diadab neraka, lagi sedang sakit, tapi ngeliat ini tampil-tampil gak enak. Bertampil gak enak. Menyaksikan pemandangan yang menyeramkan. Fayaqulu fayazdanu 'ala an-nar. Orang-orang neraka pada ngumpul. Lu fayaquluna ya pula, ya fulan eh, asal asabaka? Apa yang menimbangmu? Alam takun ta'muruna nabil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu di dunia dulu selalu merentahkan kami berbuat ma'ruf dan mencegah kami berbuat mungkar? Fayaqulu lalu orang itu berkata, betul, qad kuntu amurukum bil ma'ruf. Saya selalu ngajak kamu berbuat ma'ruf walatihi. Tapi saya nggak kerjain. Suruh orang sholat, tapi dia nggak sholat. Suruh orang zakat, dia nggak zakat. Padahal duitnya ada. Suruh orang puasa Ramadan, dia cuma ngopi aja ngeduha. Nggak puasa. Ya. Suruh orang ngaji, ngaji wajib. Dia nggak pernah ngaji. Ya. Kalau ngaji seminggu sekali sih masih untung, ya, sebulan sekali deh gitu ya. Nah, kalau enggak, ngaji kitab aja udah, eh buku. Baca buku aja. air nah, guru setan. ya pun, eh, wa anhakum anil munkar. Wati, saya cegah kamu berbuat mungkar tapi saya kerjain. والبيهقي أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن أغلب مدينة مدينة كذا وكذا بأهلها Baihaqi riwayatkan hadis Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril Wahai Jibril Aglet Madinah kaza wa kaza Kebalikin tuh kota itu itu ya. Ada sebuah kota kita nggak disebutkan di sini disuruh sama Allah malaikat Jibril suruh terbalikin ya ibanin penduduknya bi ahliha aglib madinata kata, wa kata bi ahliha balikin tuh kota ibanin penduduknya malaikat Jibril berkata ya Rob inna bihim abduk Ulanan lam ya'shika qurrata Hmm. Kata Jibril, ya Tuhanku, di negeri itu, di tengah-tengah mereka ada hambamu yang bernama pulang, nggak pernah maksiat sekejap mata Gimana ya Allah, ntar kena hambamu tuh yang nggak pernah maksiat. Kata Jibril. Apa jawab Allah? Fagala aghlibha alaiha wa alaihi. Kebalikin buat dia dan buat mereka. Tuh hambanya kata Jibril nggak pernah maksiat. Sekejap mati pun nggak maksiat. Tapi Allah perintahin terbalikin buat dia juga Dan buat mereka. Fa inna wajhahu lam yatama'ar fi sa'atin gad. Karena wajahnya nggak pernah merah. Merah menunjukkan marah. Ya, sedikit pun kalau melihat kemaksiatan yang dilakukan orang, iya. wajahnya ya merah marah itu. Gara-gara begitu doang. Kalau wajahnya nggak merah, gimana mulut? Gimana mulut mau ngomel ya? Makanya orang nggak boleh. Kalau punya tak kekuasaan, dia mesti. Kalau dia lemah, pakai lisan. Lisan lemah, mimik. Iya. Mimik kalau mungkin. Ntar mau mata kita begini kayak ya mulut kita cepiin apa jebek namanya dulu membeli ini lainnya lain ini membeli jebek ya jebek menunjukkan nggak demen yang terakhir baru ini ini terakhir paling tohel kalau ini kagak juga kupur <coughs> kalau Imam Syafi'i mengatakan khawatir kupur Orang yang di hatinya nggak ada kebencian memaksiat, ini orang dikhawatirkan kafir. Ya. Karena paling lemahnya iman benci dengan hati. Paling lemah itu. Benci dengan hati terhadap kemaksiatan yang dilihat. Nah Dan kalau dia hati aja nggak benci, berarti bukan mukmin. Ya paling lemah kan situ adanya. Kalau paling lemah di bawahnya apa? Ya? Kagak ada. Habis paling lemah iman, di bawahnya lagi nggak ada iman. Makanya dikatakan kabir khawatir kufur orang yang tidak benci dengan hati. Ya, makanya mari kita dengan ke eh, ma'ruf terutama ya, ajak orang berbuat ma'ruf. Cegah kemungkaran, melihat kemaksiatan paling tidak apa namanya mulut kita ya wari nasihat tapi nasihatnya yang yang halus Ya. Kalau nggak didengar juga itu lewat paling nggak ya nunjukin wajah raut yang benci gitu. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي وزيدنا من حلمي وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين